hari ini kembali kita semua dikumpulkan bersama di masjid ini dalam rangka mengerjakan kewajiban kita Jazakumullah khairan Pak Nur Kewajiban kita selaku seorang muslim yaitu mengerjakan sholat maghrib berjamaah Semoga Allah Ta'ala menerima ibadah sholat maghrib kita tadi Bapak Ibu Kemudian kita lanjutkan dengan mengkaji kitab rahasia istana surga Semoga saja yang kita lakukan ini mendatangkan rahmat, ridho, barokah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus menjadi pemberat timbangan amal soleh kita nanti juga menjadi wasilah mudah-mudahan dengan yang kita lakukan ini Allah kelak mengumpulkan kita bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah taala, malam hari ini kita akan membahas tentang umur dan rupa para penduduk surga. Jadi yang namanya penduduk surga itu umurnya adalah antara 30 sampai 33 tahun. Itu umur penduduk surga. Makanya kalau Bapak Ibu pingin abadi, pingin senantiasa remaja, jadilah penduduk surga. Gimana caranya? Ya tahulah caranya gimana biar bisa masuk surga, ya kan? Yaitu senantiasa mengerjakan yang diperintahkan Allah, senantiasa menghindari apapun yang dilarang itu sudah aman insya Allah. Nah, tentang umur penduduk surga ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yub'athu ahlul jannati ala surati Adam penduduk surga akan dibangkitkan dalam bentuk Nabi Adam. Apa bentuk Nabi Adam itu? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, miladi thalathin wa thalathina sanah, yaitu kelahiran 33 tahun. Jurdan dalam kondisi tidak berbusana. Murdan tidak berjenggot muka halin dan dengan mata yang bercelak itu penduduk surga. Thumma yudhabu bihim ila syajaratin fil jannah. Kemudian mereka dibawa ke sebuah pohon surga. Yuksauna minha mereka diberi pakaian dari pohon itu la tabla thiyabuhum pakaian mereka tidak pernah rusak wala yafna syababuhum dan keremajaan mereka tidak akan pernah sirna. Jadi Nabi Adam alaihissalatu wassalam ketika diciptakan Allah pertama kali itu bukan seperti bayi Bapak Ibu. Tapi langsung kelahiran 33 tahun. Tidak ada busana, tidak ada jenggot segala macam ya. Nah itulah nanti penduduk sur surga. Loh, lah kelihatan auratnya. Iya, tapi nanti ketika di Surabaya, di Surabaya. Di mana Pak Irwan? Pak polisi sehat ya? Ketika di surga itu Bapak Ibu sudah tidak ada lagi yang namanya taklif. Apa itu taklif? Taklif itu tanggungan, kewajiban kalau di dunia kan kita diperintahkan sholat ya, diperintahkan puasa, diperintahkan bayar zakat, tidak boleh minum khamar, tidak boleh makan babi, tidak boleh mencuri. Di surga tidak ada yang namanya itu begitu. Ya tapi masuk ya penduduk surga nggak pakai baju gitu kan? Nah, cuma Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah taala, gambaran penduduk surga itu apapun yang ada di surga itu semuanya buat peyan itu monggo, gitu kan. Nah, makanya caranya itu bagaimana agar kita masuk surga dulu. Begitu. Saya ulangi lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, yub'atsu ahlul jannati ala surati Adam akan dibangkitkan penduduk surga dalam bentuk Nabi Adam miladi salasin wa salasina sanah kelahiran 33 tahun jurdan tanpa busana murdan tanpa berjenggot muka halin dan matanya ber bercelak Masya Allah Thumma yudhabu bihim ila syajaratin fil jannah Kemudian mereka dibawa menuju satu pohon di surga Nanti Bapak Ibu kalau kita membahas tentang pohon Satu pohon di surga itu saking besarnya Ada orang itu naik kuda paling cepat Selama 100 tahun itu belum melewati naungannya itu saking besarnya pohon di surga yuksauna minha mereka diberi pakaian dari pohon itu la tabla thiyabuhum tidak rusak pakaiannya wala yafna syababuhum dan dan tidak hilang keremajaannya hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad sahih nah tentang Nabi Adam Nabi Adam itu berapa tingginya Bapak Ibu dalam 75 meter. Dalam Pak lima 15 meter. Wah, ini berita baru ini. <laughs> iya. Kok bisa 15 meter dari mana? Dari Pak Agus paling. Pak Agus lihat ya. Iya. Jadi 60 hasta, Pak tiga 30 meter. Dari Abu Hurairah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang awal mula Allah menciptakan Nabi Adam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Khalaqallahu Adam." Allah menciptakan Adam wa tuluhu situ dhira'an dan tingginya itu 60 hasta. Tsumma kemudian Allah berfirman, "Idhab, pergilah Ya Allah berfirman kepada Nabi Adam, "Idhab pergilah fasallim ala ulaika minal malaikah." Silakan ucapkan salam kepada itu loh para malaikat kan di surga waktu itu. Fastami' ma yuhayyunak. Dengarkan apa jawaban mereka ketika kamu ucap salam. Fa inna tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatik. Karena nanti ucapan yang kamu dapatkan dari mereka itu adalah tahiyatmu ya salamu wa tahiyatu dzurriyyatik dan ucapan salam anak keturunan keturunanmu faqala kemudian Nabi Adam menjawab apa berkata assalamu alaikum assalamu alaikum jadi assalamu alaikum itu Bapak Ibu salamnya Nabi Adam salamnya para malaikat Faqalu para malaikat jawab assalamualaikum warahmatullah. Ya, jadi alaikumussalam itu sama kan dibalik aja assalamualaikum alaikum assalam kan gitu kan. Nah, assalamualaikum warahmatullah itu jawaban para malaikat. Fazaduhu warahmatullah. Para malaikat menambahkan warahmatullah. Assalamualaikum itu mudah-mudahan keselamatan atas kalian wa rahmatullahi rahmat Allah juga atas kalian wa barakatuhu dan keberkahan-keberkahan Allah juga atas kali kalian. Jadi doa assalamualaikum itu. Jadi assalamualaikum itu paling tinggi adalah mudah-mudahan keselamatan atas kalian dari neraka. Neraka keselamatan dari semua malapetaka dunia dan akhirat dan paling tinggi adalah malapetaka neraka kan begitu. Makanya tidak boleh disampaikan kepada orang yang tidak Islam karena yang menjadikan orang selamat dari neraka hanyalah is Islam. Allah berfirman, "Inna dina indallahi al-Islam." Agama di sisi Allah adalah Islam. Juga berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama Tidak akan diterima darinya Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang beruntung Apa? Merugi Alhamdulillah Nah, kata Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, kullu man yadkhulul jannata ala surati Adam." siapapun yang masuk surga itu bentuknya seperti Nabi A Adam yaitu 30 meter umur 33 tahun tinggi Nabi Adam itu falam yazalil khalqu yang kusuhatal an kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tapi fisik manusia itu terus berkurang berkurang dan berkurang sampai sekarang ya sampai zaman Nabi itu berkurang Makanya zaman dulu orang dulu itu tinggi-tinggi, besar-besar, gitu kan? Besar-besar. Sampai dikatakan ketika Nabi Musa menyuruh Bani Israel masuk ke kota Palestina, sekarang jajan-jajan disuruh dulu disuruh masuk tidak mau, itu kan mereka mengatakan qalu inna fiha qauman jabbarin. Di dalamnya itu ada kaum jabarin tinggi-tinggi besar-besar nah itu dikatakan mereka itu adalah para raksasa gitu loh sehingga satu mati itu bisa digunakan sebagai jembatan gitu kan ya wallah alam itu benar apa enggak tetapi ada salah satu penafsiran seperti itu ini berapa meter di ke atas ini berapa Irwan perkiraan berapa Pak Kodir ini 10 10 ya kalau 30 tinggi berarti ya. Iya, berarti tiga kali ini. Ya benar buat jembatan bisa ya. Iya. Falam yazalil khalqu yang kusu an. Tetapi makhluk itu fisiknya senantiasa berkurang sampai sekarang. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Cuma nanti balik lagi menjadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi nanti nggak usah khawatir di surga itu nggak ada orang tua, nggak ada orang yang ringkih begitu, semuanya mudah, semuanya ya cuma sabar saja, wong di dunia ndak lama kok gitu kan. Di dunia paling 60 tahun sudah innalillahi wa inna ilaihi rojiunnya kita bersiap-siap saja Bapak Ibu sabar. Sabar itu ada berapa? Sabar itu kan ada empat. Sabar melakukan ketaatan, sabar menghindari maksiat, sabar menghadapi apa takdir yang buruk. Oh cuma tiga berarti ya. Jadi sabar melakukan ketaatan disuruh sholat ya sholat, disuruh zakat zakat, disuruh puasa puasa, disuruh berbakti kepada orang tua berbakti, ya. Sabar menghindari maksiat ya tidak boleh begini jangan dilakukan tidak boleh begitu jangan dilakukan gitu kan dan yang ketiga sabar menghadapi takdir yang buruk musibah-musibah dan lain sebagainya itu diperintahkan kita untuk ber, bersabar jadi nggak lama kok dibandingkan dengan akhirat yang begitu lama dunia itu tidak ada apa-apanya bapak ibu Kemudian dari Muad bin Jabal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yadkhulu ahlul jannatil jannah penduduk surga akan masuk dalam surga jurdan murdan dalam keadaan tidak berbusana tidak berjenggot muka halina dan mata bercelak abna athalathina au thalathin wa thalathina sanah mereka adalah anak-anak umur 30 tahun atau 33 tahun. Jadi antara itu 30 tahun 33 tahun. Itu umur kalau manusia ganteng gantengi gitu ya. Masya Allah. Nah, ini rata-rata semua orang dewasa seperti itu. Tapi kalau anak-anak, Bapak Ibu sebelum balik ya yang meninggal dalam kondisi fitrah belum balik, baik anak-anaknya kaum muslimin maupun bukan kaum muslimin selama meninggal sebelum balik itu nanti semuanya masuk surga. Jadi pelayan-pelayan surga. Ya seperti anak-anak kecil di antara kita, rumah itu kan ketika ada anak kecil kan lucu gitu kan ada hiburannya ada kesenangannya nah di surga juga seperti itu nanti nah sekarang kita masuk judul baru kemuliaan terendah dan terbesar yang diperoleh para penduduk surga mari kita dengarkan baik-baik hadisnya sa'ala Musa rabbahu Nabi Musa bertanya kepada Allah ma adna ahlil jannati manzilatan seperti apa kedudukan penduduk surga yang paling rendah jadi penduduk surga yang paling rendah Bapak Ibu adalah penduduk surga yang paling terakhir masuk surga dikatakan paling terakhir karena setelah dia itu tidak ada lagi orang masuk surga itu yang paling rendah ya paling jelek lah seperti itu Qala Allah menjawab huwa rajulun yaji'u ba'dama udkhila ahlul jannatil jannah yaitu seseorang yang datang setelah semua penduduk surga sudah masuk surga tinggal dia tok gitu fayuqalu lahu dikatakan kepadanya udkhulil jannah masuklah ke dalam surga fayaqul ketika dikatakan seperti itu dia bertanya "Ai rabbi wahai rabbku kaifa qad nazala nasu manazilahum gimana saya bisa masuk maksudnya komananda wong semua orang sudah menempati tempatnya masing-masing wa akhadhu akhadatihim dan masing-masing sudah mengambil apa yang bisa diam diambil fayuqalu lahu maka dikatakan kepadanya atardo apakah kamu ridho an yakuna laka mislu mulki malikin min muluki dunia, ridho ndak kamu kalau bagi kamu itu satu kekuasaan seperti milik seorang raja dari raja-raja dunia bayangkan pak ini orang yang paling elek gitu loh jadi ibaratnya sa Indonesia dipek dewe. Sekarang itu kalau misalkan jadi Bupati Sidoarjo saja, Angga Suwangi ini kan bukan miliknya kan. Ono Ome Pak Irwan, ono Ome Pak Kodir, bukan milik bupati gitu. Tapi ini satu negara dipek dewe milik dia semuanya seisi sini gitu. Bayangkan. Dan yang enak padahal ini orang yang paling ren rendah maka untuk yang paling tinggi nggak bisa dibayangkan pak begitu nah Allah bertanya atardo apa kamu ridho an yakuna laka jika bagimu mithlu mulki seperti kekuasaan malikin min mulukid dunia salah seorang raja-raja dunia dan ini juga menunjukkan tentang ridho pak pentingnya ri ridho panjenengan itu harus ridho dengan keputusan Allah Ta'ala apapun yang terjadi di dunia ini itu tidak terjadi kecuali karena takdir Allah Ta'ala dan kita diperintahkan ridho itulah makna iman ya pada rukun iman yang keenam wa antuk minabil qadari khairihi wa syari engkau itu ridho dengan takdir Allah yang baik maupun yang buruk Takdir ada dua, ada takdir kauni, ada takdir syar'i. Takdir syar'i itu yang diperintahkan Allah Taala dalam bentuk syariat. Diperintahkan sholat, diperintahkan puasa, diperintahkan haji syar'i. Ada takdir kauni, tetangganya meninggal, bapaknya meninggal, saudaranya meninggal, harus ridho, tidak boleh marah. Ya, Nah, berkaitan dengan syariat ini buat ibu-ibu ridho tentang syariat poligami. Enggak ridho, wah bahaya itu. Bisa tidak beriman kepada tak takdir serius. Buat bapak-bapak, ketika ada perintah berjihad, jihad berangkat. Gitu loh Pak Kodir. Pak Kodir sehat ya? Iya. iya. Jadi innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Melawan PKI Pak Kadir ya. Jadi sesungguhnya Allah itu istara apa istara membeli minal mukminin dari orang-orang beriman nyawa mereka dan harta mereka dibeli dengan sur surga. Diperintahkan zakat, yuk langsung keluarkan. Biasa orang itu kan mikir-mikir loh saya lo kerja banting tulang capek-capek kok enak men dikekno begitu saja gitu kan. Tapi ini iman masalahnya, iman kepada tak takdir. Nah, ketika hamba tadi mengatakan rodi tu rabbi saya ridho wahai robku gitu kan. Fayaqulu Allah mengatakan lakadzalika ya lakadzalika wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu. Bayangkan ya wis itu milikmu dan sepertinya dan sepertinya seperti sampai lima kali jadi ya wis itu milikmu dan sepertinya dan sepertinya dan sepertinya dan sepertinya berarti penduduk surga yang paling elek tingkatannya itu mendapatkan apa mendapatkan dunia kali lima ini gitu kan Faqala fil khamisah ketika dia mengatakan setelah lima kali tadi raditu rabbi saya ridho wahai Rabbku apa kata Allah hadza laka ya wis itu milikmu wa asyaratu amsalihi dan sepuluh kali lagi lipatnya. Jadi sepuluh kali dunia itu Pak Dipek dewe bayangkan. Bayangkan jenengan punya dunia ping sepuluh gitu loh. Itu gimana rasanya itu? di PDW nggak ada yang nyaingi nggak ada yang nandingi itu la ilaha illallah kata Allah walaka mastahat nafsuka waladzat ainuk dan bagimu itu mastahat nafsuka apapun yang disukai oleh dirimu waladzat ainuka dan apapun yang membuat matamu sejuk jadi semuanya itu milikmu gitu yang kamu sukai ada semua Fayaqulu raditu rabbi dia mengatakan saya ridho wahai rob Robku dan nanti Bapak Ibu ketika kita berbicara tentang pintu-pintu surga kan ada delapan itu ada satu pintu namanya pintu ri ridho gitu kemudian Nabi Musa bertanya Rabbi fa'a'lahu manzilatan wahai Robku terus bagaimana orang yang paling tinggi kedudukannya dari penduduk surga. Jadi Bapak Ibu kalau yang paling jelek saja itu mendapatkan berapa kali dunia tadi? 10 kali dunia Masya Allah Nah untuk yang paling tinggi rahasia Gak ditunjukkan sama Allah Allah mengatakan Ya mereka itulah orang-orang yang aku kehendaki Ya Gharastu karamatahum biaji. Aku menanam kehormatan mereka pada kedua tanganku wa khatamtu alaiha kemudian tak tutup fala taro'ain maka tidak ada mata yang melihat wala tasma' udhun tidak ada telinga yang mendengar walam yaktur ala qalbi bashar dan tidak pernah terbersit dalam kalbu seorang manusia pun Qala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa misdaquhu fi kitabillah azza wajal dan pembenaran hal ini ada dalam firman Allah surat As-Sajdah ayat 17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun fala ta'lamu nafsun tak seorang pun mengetahui ma ukhfiya lahum min qurrati ayun apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu berbagai nikmat yang menyedapkan pandangan mata jazaa'am bima kanu ya'malun sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan makanya Bapak Ibu dikatakan ketika seseorang itu melakukan suatu amalan ya melakukan suatu amalan dibingkis rapat tidak ada yang tahu yang tahu hanya Allah Ta'ala nanti balasannya sama jadi diberikan langsung oleh Allah kepada dia tanpa seorang pun tahu seperti itu ya dan itulah balasan bagi orang-orang yang paling tinggi tingkatannya Nah, panjenengan milih yang mana? Milih yang paling rendah atau milih yang paling tinggi? Yang paling tinggi. Gimana caranya? Ri ridho. Ya ridho dengan semua keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya muslim, apa sih muslim itu? Muslim itu kan pasrah. Pasrah sami'na wa atokna kepada semua yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun sesungguhnya perkataan orang-orang beriman jika mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk memberikan keputusan di antara mereka itu ucapannya sami'na wa ata'na dan mereka itulah orang-orang yang ber untung ya orang-orang yang ber beruntung jadi ini Bapak Ibu ridho Islam itu jadi Islam itu pasrah sami'na wa atokna kepada semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Pasrah seperti apa? Pokoknya yakin apapun yang diperintahkan Allah itulah yang paling baik. Begitu. Nah, sebagai bentuk kepasrahan di sini, khusnudon di sini, ya seperti kayak ketika Isra Mi'raj kalau Abu Bakar radhiyallahu anhu kan langsung membenarkan. Wes tidak mungkin Nabi bohong, saya membenarkan semuanya. Nah, bagi orang yang kemudian menghitung-hitung, bener tak masuk akal apa enggak, ya jadi Abu Jahal kan akhirnya masuk neraka. neraka. Kemudian dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dadtu li ibadi salihin ma la ainun ra'at." Aku mempersiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh apapun yang tidak pernah terlihat oleh mata. Wala udhunun sami'at tidak pernah terdengar oleh telinga. Wala khotoro ala qalbi bashar dan tidak pernah terbersit dalam kalbu manu, manusia. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fakrou masyitum silakan baca ayat ini yaitu As-Sajdah 17 tadi fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya min qurrati ayunin jazaa'an bima kanu ya'malun setiap jiwa tidak ngerti apa yang disembunyikan baginya dari berbagai nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan apa yang dahulu mereka kerjakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya dan Bapak Ibu semua termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Jadi yang paling terendah tadi Bapak Ibu itu orang yang lama sekali berada dalam neraka. Nanti ada hadisnya itu. Jadi karena saking lamanya dia itu ditanya sama Allah, "Kamu ingat enggak waktu kamu hidup di dunia dulu lupa rupanya?" Karena lama saya apa lebih lama dia ketika dalam neraka neraka. Bayangkan Bapak Ibu, kita hidup di dunia ini paling lama berapa? 100 tahun? Tidak sampai ini. Paling 60 sampai 70 tahun. Sementara satu hari akhirat itu bisa 1000 tahun, bisa 50 ribu tahun. 1000 tahun itu kalau biasa 50 ribu tahun bagi orang kafir. Harinya sama. Nah, sekarang sekarang misalnya berada di neraka tiga hari aja itu berapa tahun itu tiga ribu tahun kan naudzubillah bagaimana kalau di neraka satu bulan ya Allah nah makanya ya wallah alam tidak tahu mungkin orang ini saking lamanya sehingga yang diingat itu api tok gitu kan sampai diingatkan sama Allah ndak ingat tak kamu pas begini begini baru ingat dia jadi ada hadisnya masya Allah sampai Sampai ketika Allah itu mengatakan bagimu itu satu kali dunia, itu bilang loh, yang benar pian Allah gitu kan. Sampai Allah itu tertawa gitu kan. Jadi saking heranya dia, mau sore wong koyok ngene gitu kan, saya nggak karu-karuan ibadah nuwakal bien kok mendapatkan satu kali dunia dunia dan itu ada hadisnya bapak ibu cuma nanti ya, insya Allah sabar. Nah sudah isa gitu? Kok belum? Sekarang nama-nama pintu surga. Masya Allah. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar 73 hatta idza ja'uha hingga apabila mereka sampai ke surga itu wa futihat abwabuha dan dibukakan pintu-pintu pintu-pintunya. -pintu, pintu pintunya Masya Allah. Ini sekarang kita bahas nama-nama pintu sur surga. Nah, ada yang mengatakan wa futihat wabuha wa di sini itu wa wusamaniyah Samaniyah itu delapan. Loh, kenapa kok disebut dengan wawu wusamaniyah Artinya wawu yang menunjukkan angka delapan. Karena surga mempunyai delapan pintu. Berarti hingga ketika mereka sampai surga dan dibukakan delapan pintu-pintu pintu-pintunya. Sebagaimana hadis Umar bin Khattab dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang keutamaan wudhu Bapak Ibu. Ya, Kata Nabi, "Mamingkum min ahadin yatawaddo." Tiada seorang pun dari kalian berwudu. Fayus bihul wudu kemudian dia berwudu dengan sempurna. Jadi panjenengan Bapak Ibu, kalau ingin pahala yang sempurna, sebelum ke masjid itu lebih sempurnaan pahalanya ketika wudu di rumah. Boleh jenengan wudu di masjid, tapi paling afdol itu wudu di rumah dengan sempur sempurna. Gimana wudu sempurna itu? Ya wudu seperti yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali jangan boros air. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika berwudhu itu pakai satu mut. Satu mut itu ya 600 gram ini berapa gram ini? Hah? Jadi sak-sak gelas aqua itu itu Nabi ketika berwudhu. Sementara ketika mandi jinabat itu sampai antara lima mut atau satu sok sampai lima mud berarti lima itu mandi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nah nanti kapan-kapan insya Allah tak tunjukkan berwudu dengan satu gelas aqua bisa gitu loh jadi pertama kali mencuci kedua telapak tangan tiga kali tiga kali jadi yang sempurna itu ketika dicuci tiga kali tiga kali ketika satu kali satu kali gitu kemudian berkumur-kumur sama istinsyak. Nah, ini caranya ini ambil satu cebokan ya. Ini separuh untuk kumur-kumur, separuh untuk istinsyak. Satu, pum, langsung istinsyak sampai tiga kali. Ya, sampai tiga kali. Setelah itu apa? Mencuci apa? Muka ya tiga kali Keputusan ya, muka itu telinga dengan telinga, tempat tumbuhnya rambut dengan tempat tumbuhnya jeng, jenggot. Setelah membasuh muka tiga kali, apa yang dilakukan? Membasuh tangan, ya, sampai siku tiga kali. Jadi ini usahakan kena ini, kalau tidak kena tidak sah. Tiga kali, terus sininya yang kiri juga tiga kali, ya. Terus itu apa? Langsung mengusap rambut, kepala. Nah, sesuai hadis Nabi itu diusap full. Ya, dari depan ke belakang begini satu kali itu dikembalikan, seret. Nah, itu yang afdol. Kalau bicara yang sahnya ada pendapat apa sebagian saja tidak menjadi masalah seperti madhab Syafi'i. Tapi kalau sesuai hadisnya itu begini Nabi itu dalam bulughul maram itu dari depan ke belakang sekali langsung kembali ke ke depan kemudian tidak pakai ambil air baru ini dimasukkan jari telunjuk ke dalam telinga untuk membersihkan bagian dalam sementara ibu jari membersihkan bagian luar satu kali begini seret gitu sudah begitu ibu ya untuk jenengan gitu atau tul tul tul Makanya kuping kayak kupingnya kucing gitu ya. Jadi begini Bapak Ibu wudhu itu hadisnya jelas sekali loh. Ini dua jari telunjuk itu untuk membersihkan bagian dalam, sementara ibu jari membersihkan bagian lu luar. Gitu Pak Nur nggih. Jadi itu seret bukan tul tul tul. Saya itu pernah berat orang itu begitu tul tul tul nutu di kok sawangane cek ngeminteri gitu kan. Iya tidak kenal soalnya ini ini Pak Irwan itu tak omongi ini tidak kenal masalahnya baru setelah itu kita mencuci kaki tiga kali sampai kedua mata kaki nah itu ketika mencuci itu di sela-sela ya di sela-sela begini tiga kali dan nanti ketika mencuci tangan juga di sela-sela sama jangan cur gini dok jangan iya ya wes dilanjutkan pekan depan insya Allah Bukan depan Sirah ya ya, terputus ini. Ya? Ini terus ya. Nah, Sirah Nabinya enggak. Ya, insya Allah jelas ya Bapak Ibu ya, untuk wudhu tadi saya tutupkan sebentar. Barang siapa dari kalian berwudhu, kemudian wudhu dengan sempurna, selesai berwudhu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh atau wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh ada tambahan Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin titik kenapa titik karena yang waj'alni min ibadika solihin itu hadisnya tidak sahih gitu loh Nah, kalau tidak sahih berarti ya gak usah dipakai gitu kan.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 لنا في كورونا Allahumma barik lana fi corona Allahumma barik lana fi corona wasallituhu ala kulli kafir wa zalim wa munafiq wa mariq wa muharibil lidinik wa najji minhu kulla muslimin mustad'afin madlum fa innahu jundum min junudik amruhu biyadik tusibu bihi man tasha wa tasrifuhu amman tasha innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma inna nas'al nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilih ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kulli ajilihi wa ajilih ma alimna minhu wa ma lam na'lam Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri masta'adza bika minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa idza qadaita lana qada'an faj'al aqibatahu rashada Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأرضنا وارض عنا وآثرنا ولا تؤثر علينا اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى بوجهك من غير عذاب ولا min ghairi adzabin wala hisab Allahumma rzuqna al al a'la biwajhika min ghairi adzabin wala hisab Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.